بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين ونصلي ونسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي جماعة yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-Furqan pada ayat 27 hingga 29 tentang pertemanan yang salah. Efek salah memilih teman yang jadi pelajaran bagi kita Allah Subhanahu wa taala berfirman wa yawma ya'addu adh-dhalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'a ar-rasuli sabila يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خضولا Silahkan nanti anda buka pada surah Al-Furqan pada awal ayat 27 hingga 29 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Tentang orang yang menyesal di hari kiamat Karena salah memilih teman Wa yawma ya'addu zalimu ala yadaihi Dan ingatlah pada hari orang zalim menggigit kedua tangannya Sangkin kesalnya Ya Dia gigit kedua tangannya sangkin kesalnya Dia merintih, dia mengadu, dia menjerit dan dia mengatakan Ya laytani takhattu ma'ar rasuli sabila Aduhai Kalaulah dulu aku menjadikan Rasul ya sebagai jalanku untuk mendekatkan Allah Subhanahu wa taala. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Aduhai. Kalaulah dahulu tidak aku jadikan si fulan itu sebagai kekasihku, teman dekatku, sahabat karibku, tidak seperti ini nasibku. Laqad adallani 'anil dzikri ba'da id ja'ani. Sungguh dia telah menyesatkan diriku setelah datang kepadaku petunjuk zikir mengingat Allah Subhanahu wa taala Islam telah sampai ke telingaku tentang Islam, tentang Allah Taala, tentang agamanya. Wakan syaitan lil insan khodula dan adalah syaitan bagi manusia senantiasa menjadi penghalang untuk melaksanakan dan mengamalkan kebaikan. Ikhwatul kiram. Ahlu tafsir menyebutkan sebab kenapa ayat ini turun. Cuman. Mujahid, Al-Imam Mujahid rahimahullah tabaraka taala mengatakan Qala Uqbah bin Abi Mu'ayd da'a majlisan fihim an-nabiy sallallahu alaihi wasallam berkata Mujahid suatu ketika ada seseorang bernama Uqbah bin Abi Mu'ayyib. Orang ini memanggil Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk datang ke rumahnya untuk makan jamuan. Uqbah bin Abi Mu'ayyib ini tertarik dengan Islam, tertarik dengan akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sikapnya, kejujurannya, amanahnya. Dan dia telah mengenal Nabi sebelum diangkat sebagai Rasul, sebagai sosok yang amin, terpercaya ketika Nabi diutus sebagai Rasul dia tertarik kepada Islam dia undang Nabi kita untuk datang ke rumahnya dalam satu jamuan maka datanglah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan dia perintahkan Nabi setelah dia siapkan jamuan makanlah wahai Muhammad kata Nabi saya tidak makan la akul hatta tashhada Allah ilaha illallah. Saya enggak makan makananmu ini, jamuanmu. Kecuali kau ucapkan kalimat tauhid. Engkau bersaksi tidak ada Tuhan yang layak disembah kecuali Allah semata. Wa anna Muhammadan Rasulullah. Kecuali engkau bersaksi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka dia bertanya pada Nabi, "Ma anta biakilin hatta ashad? Apakah engkau benar-benar serius tidak makan makanan di sini? jamuan saya jamuan saya ini sampai saya bersaksi terlebih dahulu qala na'am kata nabi ya saya enggak makan jamuanmu ini qala asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah Seketika Uqbah berkata, kalau begitu aku ikrarkan sekarang juga. Persaksikanlah bahwasanya tidak ada Tuhan yang hak diibadati kecuali Allah dan saksikanlah Muhammad adalah utusan Allah. dia pun maka Rasulullah pun makan jamuannya para sahabat makan jamuannya mereka pun pulang bubarlah majlis tersebut ternyata laki-laki ini Uqbah ini punya teman ya temannya ini bernama Umayyah bin Khalaf begitu bencinya Umayyah bin Khalaf kepada Islam begitu bencinya Umayyah bin Khalaf kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Suatu ketika berjumpalah Uqbah bin Abi Mu'aid dengan Umayyah bin Khalaf. Marah ketika itu Umayyah. Dia tidak mau melihat Uqbah. Uqbah mendekatinya. Maka dia berkata kepada Uqbah, "Asabauta? dengar engkau telah murtad dari agama nenek moyangmu. Kau telah tukar agama leluhurmu." Subhanallah. Inilah bahayanya kawan. Dan ini adalah bahayanya tradisi luhur yang kadang membuat seseorang sulit keluar daripada kesesatan. Banyak orang tergencet dalam kesesatan karena mengikuti tradisi leluhur. Wa idza qila mittabi'u ila ma anzalallah. Andai kata dikatakan kepada mereka ikuti ini yang telah Allah turunkan. Maka mereka mengatakan qalu hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana. Cukuplah kami ikuti apa yang diajarkan menjadi tradisi nenek moyang kami sulit maka dia katakan asabauta engkau telah murtad kau tinggalkan agama nenek moyangmu faqala ya in akhaka ala ma ta'lam walakin sana'tu ta'aman fa aba an ya'kul hatta aqula dhalik wahai umayyah pahami aku aku undang dia muhammad supaya makan jamuanku oh, dia tidak mau makan kecuali aku mengucapkan kalimat tersebut terlebih dahulu maka aku ucapkan dan aku ini masih saudaramu temanmu kerabatmu subhanallah Fakultuhu, karena itu aku pun mengucapkannya ya walaysa min nafsi tapi bukan dari dalam hatiku enggak puas Uqbah yakni enggak puas Umayyah bin Khalaf Subhanallah. Dalam riwayat Al Hasan Basri dengan sanadnya ya berkata Umayyah kepada Uqbah, "Balaghani annaka ataita Muhammadan. Kudengar engkau datang ke majlis Muhammad. Fastama'ta minhu, kudengar engkau mendengarkan perkataannya. Wallahi la arda 'anka hatta tadfula fi wajhi." Demi Allah, kalau engkau masih ingin bersahabat denganku, Jangan sekali-kali kau dekat sampai kau ludahi wajahnya. Subhanallah. Waktu tukadzibahu sampai kau dustakan agamanya. Subhanallah. Sebagian versi mengatakan dia datang kepada Nabi SAW dan dia lakukan perbuatan ini di hadapan Nabi SAW. Kembalilah dia murtad. Sebagian riwayat mengatakan tidak sempat dia meludahi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya dia pun terbunuh pada perang Badar. Subhanallah. Uqbah ini terbunuh pada perang Badar. Ada pun Ubay bin Khalaf terbunuh pada perang Uhud. Dan Allah mengungkapkan penyesalan Uqbah karena telah menjadikan Umayyah sebagai sahabatnya yang membuat dia tersesat dari perjalanan Islam. Seandainya dia ikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia akan selamat. Maka Allah mengatakan Mengingatkan kisah ini kepada kita sebagai pelajaran Agar berhati-hati memilih teman ويوم al الظالم ala يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول Pada hari kiamat Orang zalim menggigit kedua tangannya Dan dia berkata Aduhai Kalaulah dulu ku ikuti jalan Rasul يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا Duhai Kalau dahulu tidak aku jadikan dia sebagai temanku Tidak akan mungkin aku dibakar dalam neraka seperti ini Subhanallah Ya laytani lam attakhidh fulanan khalila لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني Sungguh temanku itu telah menggelincirkan diriku Menyesatkan diriku setelah aku mendapatkan cahaya Islam Aku mengingat Allah subhanahu wa ta'ala Masuk ke dalam agamanya Inilah penyesalan yang tiada tarah Penyesalan yang tiada dapat diulang Allahu Akbar Jemaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Orang bijak Siapa orang bijak? Adalah orang pandai dalam memilih teman Subhanallah Banyak orang-orang berhasil karena temannya adalah orang-orang berhasil dan sukses Banyak orang-orang tersungkur dalam kehinaan, kebinasaan, kesesatan maksiat, dosa-dosa gara-gara teman. Subhanallah. Saya teringat satu hadis yang ikut Imam Bukhari rahimahullah Tabar ta'ala. Rasulullah menceritakan kepada kita, kepada umatnya tentang seseorang yang membunuh 99 nyawa. Allah Akbar. Ini menunjukkan rusaknya laki-laki ini. Pembunuh berdarah dingin. Yang herannya kita 99 orang telah dia bunuh tapi kenapa? Mana pembela-pembela kebenaran? Menunjukkan rusak negerinya. Orang zalim dibiarkan, orang terzalimi nggak ditolong. Bayangkan dia bisa sampai membunuh 99 nyawa. Boleh jadi dia orang kuat, tapi mana masyarakat yang banyak? Ya. Akhirnya orang ini singkat cerita datang masanya ingin bertobat maka dia bertanya kepada orang di negerinya tunjukkan saya mana orang alim kalian saya ingin sekali kembali kepada kebenaran saya ingin sekali bertobat maka masyarakat menunjukkan dia kepada sosok seseorang yang dianggap alim berilmu padahal orang ini bukan orang alim tapi hanyalah ahli ibadah taat ibadah. Kadang-kadang bapak-bapak sekalian, ibu-ibu, seseorang itu dianggap alim oleh masyarakat, padahal dia bukan orang alim. Mungkin karena taatnya beragama, rajin beribadah, ya, sehingga dianggap orang alim. Mungkin dia telah pernah pergi haji, dipanggil orang pun dia Pak Haji, Gak pernah alfa dengan sholat Masya Allah orang baik Tapi bukan orang alim Dia orang ahli ibadah Masyarakat menunjukkan laki-laki ini Kepada sosok yang dikenal masyarakat Dengan ahli ibadah dengan, dengan seorang yang berilmu Kata masyarakat itu orang berilmu Datanglah kepadanya Konsultasikan tentang masalahmu Datanglah laki-laki ini Kepada ahli ibadah tersebut Dan dia bertanya Wahai orang alim Aku telah membunuh 99 nyawa Kira-kira orang sepertiku ini Apakah mungkin Untuk bertobat Mungkinkah aku kembali kepada jalan lurus Ya Orang ahli ibadah ini Karena miskin ilmu Nekat berfatwa Ya Dan ini menunjukkan kepada kita Bahayanya fatwa tanpa ilmu dia orang taat, orang baik. Ketika dia mendengar ada seorang membunuh 99 nyawa, dia kaget. Subhanallah. Sehingga akhirnya dia mengatakan orang yang sepertimu tidak akan mungkin diterima taubatnya. Terlampau berat dosamu ini. Ya, kau sudah sembilan nyawa telah kau bunuh, sekarang kau mau bertobat kepada Allah mustahil. Pintu tobatmu tertutup. Dia bicara dengan prasangka, bukan tanpa ilmu. Ya. Inilah bahayanya orang berfatwa tanpa ilmu. Dan ini menunjukkan kadang-kadang masyarakat salah dalam memberikan label ini orang alim, padahal dia bukan orang alim. Boleh jadi dia hanyalah orator. Boleh jadi dia hanyalah provokator yang pandai bicara. Sedikit dimasukkannya ayat dianggap orang alim. Padahal adalah orang yang menyuruh manusia kepada fitnah. Akhirnya laki-laki ini marah. Dia honus belatinya. Dia tikam orang ini. Genaplah berapa udah dibunuhnya pak? Seratus nyawa. Subhanallah. Kalaulah memang aku tidak dapat kembali ke jalan benar, udah. Memang inilah jalan hidupku yang harus kujalani. Jadi orang jahat selama-lamanya. Dia bunuh ahli ibadah ini dan inilah bahaya fatwa tanpa ilmu bisa mencelakakan orang yang memberi fatwa mati dia dia tutup pintu rahmat Allah Subhanahu wa taala tutup pintu ampunan Allah Subhanahu wa taala dan dia menutup pintu rahmat Allah yang luas kepada orang yang ingin bertaubat padahal Allah membuka pintu tobat kepada siapapun pelaku-pelaku maksiat ya sebesar apapun dosa-dosanya Allah akan terima tobatnya selama dia bertobat dengan benar singkat cerita akhirnya orang ini terus berjalan berjalan berjalan ya dia udah putus asa tapi hati kecilnya terus merintih merintih ingin kembali kepada kebenaran dia bertanya kepada orang-orang tunjukkan saya mana orang alim kalian saya mau bertanya kepadanya ditunjukkan kepada orang alim yang benar-benar alim ini orang alim, sosok alim yang benar-benar memiliki ilmu dan dia pun ditanya oleh, oleh orang jahat ini. Saya telah membunuh 100 nyawa. Apakah ada bagi saya kesempatan untuk tobat? Dia katakan, siapa yang menghalangi dirimu daripada taubat? Bertobatlah engkau. Rahmat Allah maha luas. Tidak ada orang mampu menghalangi seorang bertobat dari Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada Allah, tapi sahabatku engkau tinggal di negeri orang-orang yang fasik. Ini yang kita ingin ambil sebagai wajah syahid. Engkau tinggal di negeri orang-orang fasik. Ternyata ini yang membuat dia menjadi pembunuh. Andai kata engkau mau jujur bertobat, tinggalkan negerimu itu. Pergilah ke negeri lain. Di sana ada orang-orang yang salih, yang taat beribadah. Bergabunglah dengan mereka. Dan ini menunjukkan kepada kita lingkungan begitu besar perannya merubah. Subhanallah. Maka salah salah memilih lingkungan kita telah menjerumuskan diri kita, keluarga kita, anak-anak kita daripada kejelekan-kejelekan kepada kejelekan-kejelekan ya dan billah. Subhanallah. Karena itulah para sahabat-sahabat Nabi ada yang hijrah meninggalkan satu negeri yang dicela padanya sahabat. Dicela Uthman, dia tinggalkan negeri tersebut. bahaya ya ikhwatul kiram yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala Nabi kita yang mulia Ali salatu wassalam pernah menyebutkan dalam hadis yang disepakati Bukhari Muslim tentang perumpamaan orang-orang dalam berkawan bersabda Nabi kita yang mulia Ali salatu wassalam innama mathalul jalisi as-salihi wal jalisis su'i kahamilil miski wa nafikhil kir perumpamaan berteman dengan orang saleh dan berteman dengan orang yang tidak saleh bagaikan perumpamaan berteman dengan orang yang jual parfum atau berteman dengan orang yang kerjanya adalah meniup besi, pandai besi Fahamil miski berteman dengan orang yang bawa misik kemana-mana bawa parfum menjual parfum. Imma an yuhdiyaka wa imma an tabta'a minhu wa imma an tajida minhu rihan tayyibatan. Jika kau berteman dengan orang yang bawa-bawa parfum untuk dia jual belikan, ya andai kata dia, andai kata yakni engkau tidak mendapatkan darinya ya gratis engkau bisa membeli andai kata engkau tidak mendapatkan harumnya engkau bisa membeli daripadanya ya andai kata dia tidak hadiahkan kepadamu engkau bisa membeli atau andai kata dia tidak hadiahkan dan tidak engkau beli engkau akan mendapatkan harumnya itulah perumpamaan berteman dengan orang yang saleh wa nafiqul kir Perumpamaan orang berteman dengan pandai besi yang kerjanya adalah tiap hari meniup api membakar besi untuk dibentuk. Kata beliau, "Imma an tahriqa thiyabaka." Boleh jadi suatu saat dia bakar bajumu. Dekat-dekat tukang besi bisa terkena baju bisa terbakar. Jangankan tukang besi, berdekatan dengan perokok saja. Perokok berdekatan dengan perokok hati-hati bisa kena kita bisa bolong baju kita minimal dapat racunnya racun rokok subhanallah kata Rasulullah SAW wa ima antajidah minhu rihan khabithan atau jika tidak bolong bajumu tidak terbakar bajumu engkau boleh saja akan mendapatkan darinya bau yang tidak enak ini perumpamaan yang Rasulullah berikan kepada kita maka silakan Anda ya. Kepada siapa Anda berteman silakan pilih. Teman itu akan membentuk pola pikir Anda. Teman itu akan mengarahkan Anda kepada kebaikan-kebaikan atau sebaliknya kepada kejelekan-kejelekan. Wallahi, para penzina enggak pernah jadi penzina kecuali ada teman yang pertama kali mengajaknya. Ya. Berteman dengan penzina satu saat, eh ini bagus ini, bendanya bagus ini, Ya. Tepatnya di sini, lambat laun ikut Koruptor wallahi, koruptor tidak akan jadi koruptor kecuali lingkungan. Hari pertama masuk dia tetap konsisten, istiqamah. Lambat laun nampaknya orang ngambil uang, ngambil uang, ngambil uang, nggak tahan dia. Diteriaki orang sok suci, diteriaki orang Allah. Zaman sekarang semua serba payah. Jangankan yang halal yang haram pun payah dapat udah ambat ajalah ambil ajalah kata orang oh, ampai tarwi. ambil terus subhanallah akhirnya lambat laun dia menjadi koruptor nggak ada orang yang sesat kecuali ada sahabat yang menggiringnya karena itulah kita mengukur seseorang jangan tanya dirinya anda orang saleh nggak perlu tanya lihat saja siapa temannya Berkata Nabi kita yang mulia itu salam dan hadis yang diterima oleh Aisyah radhiyallahu tabaraka taala anha apa kata Rasulullah Al-mar'u ala dini khalilihi <clears throat> Seseorang itu akan senantiasa ada bersama agama saudaranya Kata Rasulullah al mahu ala dini khaliri Jika engkau ingin melihat seseorang Lihatlah siapa temannya Teman dekatnya itu, itulah dia agamanya Allah Akbar Seorang muslim yang taat Mustahil teman dekatnya orang kafir Mustahil Mustahil Orang kafir hanyalah sebatas teman bermuamalah Bukan teman dekat pun berada Teman curhat Enggak Ya Kata Rasulullah, "Al-mar'u 'ala dini khalilihi." Seseorang itu ada bagaimana pada agama, bagaimana dengan agama agama sahabatnya. "Falyanzur ahadukum man khalil." Hendaklah salah seorang kalian melihat siapa yang menjadi teman dekatnya. Bahaya. Subhanallah. Kadang-kadang seseorang gara-gara teman dekat pindah agama. Kadang-kadang gara-gara isi dan isi adalah teman terdekat dengan seorang, dia berubah. Al Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan dalam kitabnya ada Dawa kisah seseorang yang kerjanya adalah tukang azan, ya, tukang bang naik ke atas menara. Dahulu kala nggak ada mikrofon seperti ini. Orang kalau meneriakkan azan harus naik ke atas menara. Karena itulah dibuat menara Suatu ketika kerjanya tiap hari adalah azan. Naik ke atas menara. Sebelum azan, dia lihat ke bawah ada rumah. Di sana ada gadis cantik. Ya. Dia terpikat, wallahi gara-gara gadis ini enggak jadi dia azan. Enggak jadi dia menyuruh orang kepada salat, hanya ala salat. Allah akbar. Dia turun dari menara. Dia datang kepada gadis ini ya ketuk-ketuk rumahnya mau kenalan segala macam berkata gadis ini kau mau apa aku ingin dirimu oh, nggak bisa aku ini orang Nasara engkau orang Muslim Kerja kerjamu tiap hari muazin ayahku tidak akan pernah mau menerimamu sebagai menantu bagaimana caranya kalau kau mau boleh jadi ayahku menerimamu sebagai menantu dengan syarat kau murtad pindah agama Kata dia, enggak ada masalah. Yang penting aku mencintaimu. Engkaulah segala-galanya bagiku. Agama nomor sekian. Akhirnya dia pun murtad di hadapan yakni orang tua wanita ini dia pun murtad. Kemudian akhirnya kedua-duanya dinikahkan. La ilaha illallah. Baru berkumpul keluarga-keluarga, pesta pun digelar. Mereka makan-makan enak, ya dia naik ke atas rumah gadis ini lihat-lihat jatuh mati dalam keadaan murtad la ilaha illallah bahaya gara-gara teman orang kadang-kadang gadaikan akidahnya gara-gara teman dekatnya Allah Akbar ada seseorang ahli Quran hafal Quran dan dia qari bahkan dia yang mengajarkan Quran suatu ketika mereka berjalan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala ya mereka melewati negeri orang-orang kufar Nasara pemuda yang hafal Quran ini la ilaha illallah hafal Quran maka kita jangan pernah merasa diri kita ini aman daripada fitnah ini hafal Quran yang tadi muazzin bahaya jangan pernah kita merasa oh aku ini hafiz bahaya lewat benteng-benteng orang-orang ajam lewat rumah-rumah orang Nasara terpikat dengan orang-orang Romawi dengan gadis Romawi orang-orang lanjut berjihad dia tinggal di, di, tempat tersebut bergabung bersama orang-orang yakni Romawi ya. akhirnya dia murtad pindah agama nikah dengan salah seorang putri mereka kaum muslimin terus pergi berjihad Allahu Akbar ya akhirnya jihad usai berbulan-bulan jihad kaum muslimin pulang kembali ke negeri mereka melihat negeri-negeri orang ajam ini ya maka lewatlah mereka di hadapan negeri-negeri ini salah seorang daripada mereka ada yang mengenal laki-laki yang telah murtad ini dia kaget telah berubah semuanya. Penampilan wajah semua berubah. Maka dia berkata, "Wahai fulan, bukankah kau dulu imam kami?" "Oh iya." "Kau masih ingat?" "Iya." "Bukankah engkau dahulu mengajarkan Quran?" "Iya." "Eh, kenapa kau di sini?" "Oh, aku udah pindah agama sekarang." Celaka dirimu kau tinggalkan agama ini gara-gara apa? Oh di sini aku udah nikah dengan perempuan mega, aku udah punya anaknya sulit meninggalkan agama ini. Pulangkan negeri kita. bertobat kepada Allah. Enggak, enggak bisa. Baik, kalau kutanya kepadamu, bagaimana hafalan Qur'anmu? Dia katakan, wallahi semuanya sudah kulupakan. Kecuali satu ayat. Rubama yawaddul ladzina kafirlogamu. muslimin. Orang-orang kafir mereka berandai-andai kelak di hari kiamat kalaulah mereka dahulu menjadi orang-orang Islam. Ini yang tinggal, selainnya lupa. Gara-gara apa? Teman Dan isi teman terdekat Ada salah seorang hidup di masa tabi'in Dengarkan sahabat-sahabatnya Dia ingin menikahi anak pamannya Anak pamannya ini terkait paham khawarij Paham khawarij adalah paham yang mengkafirkan penguasa Menghalalkan darah masyarakat Yang tidak baik kepada imam mereka Yang memerangi ahli itu orang khawarij Khawarij menghalalkan darah air untuk ditumpahkan itu orang khawarij maka berkata sahabat-sahabat wahai fula kami kasihan denganmu nanti tergadai manhajmu akidahmu itu perempuan orang tuanya adalah tokoh kesesatan dia katakan gampang nanti ku ajak dia kepada kebenaran aku yang akan merubahnya nanti bahaya kenapa tidak aku ambil yang lain yang sudah baik Jelas, enggak aku cinta kepada anak pamanku ini. Aku bisa merubahnya. Akan kuasa dia supaya ikut ahlu sunnah. Mereka pun menikah. Lambat laun dia keluar menjadi pemberontak memerangi pemerintah kaum muslimin. Bahaya. Ya, inilah bahaya daripada teman, bahaya daripada kawan. Seperti saya ceritakan kepada antum, kawan saya sendiri cerita nyata ini ya sama-sama tamat pesantren dengan saya saya ke Madinah dia ke Jogja subhanallah setelah saya pulang berapa saat ke Indonesia ada kawan teriaki saya di Facebook dia bilang eh cak aku lihat dulu kawan kita itu siapa itu si Fulan kenapa rupanya kok saya aku ceritakan kau lihat aja lah Facebooknya namanya ini sekarang akunnya Kenapa? Kau jawablah sebentar. Enggak, kau lihat sendiri. Anak buka, dia sedang nikah di rumah ibadah orang Nasoro. Semua Facebooknya berubah udah. Allah Akbar. Emang saya tengok sepintas celing kawan tuh. Ya, perempuan tuh yang cantik dan jauh dengan dia bagikan timur dan barat sahih. Ya. Bahaya. Saya dakwah dia. Dia sebutkan kepada saya ya ayat-ayat dari kitab suci mereka dengan bahasa Arab. Saya bantah. Saya sebut ini kitabmu ini seperti Tuhanmu ini. Tuhanmu melayang-melayang bagaikan bagaikan apa namanya Kesper. Saya sebutkan bantahan-bantahan Ada di Facebooknya Saya kirim Tak dijawabnya Subhanallah Payah Saya sebutkan segala sesuatu tentang Tuhan mereka yang batil Dan tidak dia jawab Tapi tetap Subhanallah Karena subhan Karena wanita Ya khawatir kiram rahimakumullah Al-Imam Ibnu qayyim rahimahullah menyebutkan al asdiqa salasa. Teman itu ada tiga jenis teman. Ada ahaduhum kal Ada teman itu bagaikan makanan pokok. Ya, kita di sini nasi. Labud minum harus ada nasi. Kadang-kadang kita pergi musafir kemana-mana, nggak ada nasi pening kita lemah badan. Ya. Ada teman itu bagaikan makan pokok yang harus ada, tidak boleh tidak. Kalau dia nggak ada, kita binasa. Wasani kedawa, Ada teman itu bagaikan obat. Yuhtaju ilaihi fi waqtin dun fi waqtin duna waqtin. Kita butuh kepada obat ini kapan kita sakit. Bukan tiap hari kita makan obat. Kapan kita sakit, Ketika itu kita makan obat. Jadi ada teman bagaikan kelghiza, makanan pokok. Ada teman bagaikan keda, eh kedawa, teman bagaikan obat. Kapan kita butuh kita beli obat. Ya, yang ketiga itu keda. teman bagaikan penyakit. La yahtaju ilaihi qat, la yuhtaju ilaihi qat. Kita enggak butuh penyakit berteman dengan orang yang ketiga ini, Anda akan tertular penyakitnya. LGBT itu, LGBT itu semua pengaruh teman-teman mereka. Saya kenal seseorang dahulu kala, jelas normal tuh dia laki-laki, termasuk kerabat-kerabat kita. Masuk ke dunia waria, ya, masuk dia ikut bekerja di salon, berubah. Subhanallah. Lambat laun. Pakaiannya udah pakaian wanita. Saya kenal baik itu orang laki-laki normal, senang kepada wanita. Sekarang nggak dia jadi wanita, senang sama pria. Subhanallah. Kadang-kadang datang ke rumah saya pun malas lihat dia, kerabat. Dia ulurkan tangan. Cemana bapak ini ya? Kusalami bukan muhrim. Wallah saya jujur. Eh kau dia bilang. Tobatlah Pak saya bilang. Subhanallah. Bahaya. Yang jelas apa? Tempat dia bekerja mempengaruhi dia. Itu waria-waria nggak pernah jadi waria kecuali karena ada teman. Subhanallah. Itu para homoseksual tidak akan pernah mereka menjadi homoseksual kecuali ada teman yang mengeluarkan penyakit tersebut. Bahaya. Ya. Segala macam bentuk Tuan -tuan, itu yang gafatar tahu? Gafatar itu banyak orang nggak tahu menau, tapi karena teman ikut-ikutan. Kadang-kadang nggak tahu dia. Apa yang diyakini nggak tahu. Pokoknya ikut ikutan. Kata orang di sana ya di bumi Kalimantan banyak tempat tanam untuk kita garap, hijrah, hijrah, ikut. Lambat laun berubah, berubah. Semua kitab dikumpulkan ya, ada Injil, ada Quran, ada Taurat, mana mau diambil diambil. Bahaya. Teman. Subhanallah. Sekarang banyak tersebar kesesatan dan kita wajib menghindar daripada kesesatan dan orang-orang sesat. Maka jangan berteman dengan orang yang tipe ketiga ini. Apa yang ketiga ini? Tipenya bagaikan penyakit keda. Adapun teman yang kedua, kedawa, ini teman dalam hal bermuamalah. Kapan kita butuh? Boleh kita berteman dengan orang-orang kafir. Dalam bermuamalah jual beli, Nabi berjual beli dengan orang-orang Yahudi. Bahkan ketika Nabi meninggal, Baju besi beliau itu masih tergadai di rumah salah seorang Yahudi karena Rasulullah pinjam gandum belum dibayar, beliau meninggal sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bermuamal dengan orang-orang Yahudi Khaybar. Nabi perkerjakan mereka dengan kesepakatan setengah hasil daripada kurma Khaybar untuk kaum muslimin, setengah untuk mereka. Boleh bermuamalah sama orang kafir, tapi hanya bermuamalah boleh. Sampai bersekutu dengan mereka dalam bab dunia juga nggak masalah. Berserikat. nggak masalah. Tapi sebatas muamalah. Bukanlah maknanya kita setelah menjadi orang muslim nggak boleh sama sekali bergaul sama orang kafir. Mati kita. nggak bisa kita hidup. Baju yang kita pakai jangan-jangan nih baju dari negeri kafir dan negeri Cina yang kita pakai baju. Antum bawa mobil, negeri kafir Jepang sana sebagian orang karena pemahaman yang dangkal terhadap Islam tidak boleh bermuamalah sama orang kafir mati dia tidak bisa dia hidup Nabi aja bermuamalah tapi sebatas semua amalah teman tak boleh kau jadikan sebagai kekasih hatimu kawan dekat enggak muamalah inilah teman yang kedua bagaikan apa tadi bagaikan kedawa obat kapan butuh kita datang kepada dokter kita minta ada teman yang tidak boleh tidak harus selama-lamanya bersama kita dialah teman bagaikan kalghidha makanan pokok inilah teman orang-orang saleh para ulama para penimba ilmu jangan tinggalkan mereka kalau kau tinggalkan orang-orang berilmu pasti kau akan berkawan dengan orang-orang jahil kalau kau tinggalkan orang-orang saleh, pasti temanmu orang-orang toleh. Toleh kebalikan daripada saleh. Subhanallah. Oleh karena itu, ikhwan rahimakumullah, andai kata kita mau selamat, bijak-bijak memilih teman. Teman yang paling harus diseleksi pertama kali adalah istri kita. Bukan sembarang comot yang penting cantik, wah ambillah. Agamanya nomor 20 agama. Bahaya. Subhanallah. Subhanallah. Teman-teman saleh ini dialah merupakan kenikmatan yang Allah kirim kepada kita dalam dunia ini. Gak ada mereka, jadi apa kita ini? Gak ada ulama-ulama, gak ada orang saleh, mau jadi apa kita? Subhanallah. Berteman dengan mereka ini membuat hati kita hidup, ingat dengan negeri akhirat, Coba kita jauhi mereka. Sibuk dengan dunia, kemana-mana kalkulator. Kumpul sana kalkulator. Tanahku, tanahku, tanahku, tokoku, tokoku, tokoku. Subhanallah. Berkata imam kita Imam Syafi'i rahimahullah wa taala, "Laumal qiyamu bil ashari." Kalau bukan ada qiyamul lail ketika telah datang waktu sahur sebelum fajar menyingsing untuk qiyamul lail, Kata Syafi'i, kata imam kita, Al-Imam Syafi'i rahimahullah, walaula al-qiyam bil ashar, kalau bukan karena qiyamul lail, wa suhbatul akhyar, kalau bukan karena teman-teman yang baik-baik, bersahabat dengan kawan-kawan yang saleh, makhtartul baqa'a fi hadhid dar. Aku enggak mau tinggal lama di negeri ini, di bumi ini. Lebih baik aku mati aja. Kata siapa? Syafi'i rahimahullah. Karena antum anak datang ke kemari. Subhanallah. Karena antum anak senang bersama antum di sini. Semoga Allah mengumpulkan hati-hati kita di surga. Ya, sebagaimana Allah kumpulkan kita di sini dengan fisik kita, Allah kumpulkan juga fisik dan hati kita kelak di surga bersama-sama. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa atubu ilaihi wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi ورسول محمد وآخر wa الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه بعد Sebelum kita menjawab pertanyaan-pertanyaan yang datang kepada kita Anak tadi tulis sedikit pantun Karena kayaknya Pak Farid minta Ustaz buatlah pantun katanya Karena buatkan Entah enak entah entahlah tuh dengar aja ya Judulnya pantun tentang berteman Bunga rampai bunga sana Tumbuh berbanjar di dalam taman Tiadalah nikmat hidup di dunia Bila penjahat menjadi teman Negeri Bali, negeri Bestari Di sana ada tersebar dakwah Carilah sahabat, teman sejati Mengajak diri menuju jannah Sudah, jannah maknanya surga Di kota dan Denpasar banyaklah taman Alamnya indah, hijau berseri Sengsara badan karena teman Menyesatkan langkah menuju ilahi Masjid ini Masjid bertuah Tempat mengaji akhwat dan ikhwan Pilihlah teman karena Allah Bukan karena ia hartawan Dari rumah menuju bandara Jalannya macet penuh antrian Pilihlah sahabat orang bertakwa Walaupun tiada pangkat jabatan lah mana datangnya banjir Dari kali turun ke kota Jangan berteman seorang yang fajir pemilik nafsu angkara murka. Apa tandanya kota idaman? Penduduknya ramah, tiada kuduga. Bila si fasik dijadikan teman, merasa sengsara di dalam neraka. Oke? Okay? Oke. Okay. Baik. Sebelum mengirim ke anak pertanyaan, saya akan jelaskan bagaimana konsep Al-Quran dalam memilih teman. Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan dalam surah Al-Kahfi pada ayat 18. Inilah konsep memilih teman. Allah berfirman, "Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha wa la ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya." ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا Al-Kahfi ayat 18 ini panduan dalam memilih teman Allah berfirman kepada nabinya Wasbir sabarlah wahai Muhammad nafsaka sabarkan dirimu ma'al ladina yad'una rabbahum bersama teman-teman orang-orang yang senantiasa beribadah berdoa kepada Tuhan mereka bil ghadati wal ashiyyi baik ketika pagi maupun ketika sore yuriduna wajha mereka hanya ingin wajah Allah Subhanahu wa taala jadi konsep memilih teman yang pertama tidaklah teman yang kita pilih adalah teman-teman yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang ingat Allah baik ketika pagi maupun petang yang menghadiri subuh, yang menghadiri asar, yang menghadiri maghrib, yang mereka semuanya beribadah karena mengharapkan wajah Allah. Ikhlas. Carilah teman-teman ini yang ikhlas, bukan teman yang ria. Berteman dengan teman yang ria kita akan terimbas. Ada orang-orang ria kalau berinfak harus tahu semua manusia. Harus tahu dunia. Ya, Orang seperti ini jika anda temani lambat-lambat anda tertular menjadi ria sepertinya. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Wala ta'du ainaka anhum." Jangan pernah kau palingkan matamu dari mereka. Menunjukkan kita harus bersama teman-teman yang senantiasa beribadah menyembah Allah. Yang tahu untuk apa mereka hidup, yang tahu kemana mereka akan berjalan, yang tahu bagaimana mereka kelak setelah mereka ini meninggal. Yang ciri-ciri mereka adalah senantiasa mengingat Allah, mengerjakan salat pagi dan petang, mengharapkan wajah Allah semata. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Turidu zinatal hayatid dunya." Jangan kau palingkan matamu dari mereka, kau berteman dengan orang-orang yang dibukakan matanya, dibelalakkan matanya dengan kehidupan dunia, yang tertipu dengan kehidupan dunia. Maknanya kata para ulama, jangan berteman dengan orang yang hidupnya tujuannya hanya dunia. Bicaranya dunia, mimpinya dunia, Gak ada sedikit pun spas space untuk bicara agama, untuk bicara sholat, untuk bicara masjid, untuk bicara haji, bicara umroh, sedekah Gak ada. Yang ada adalah dunia dan dunia. Kata Allah, ya, wala ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatul hayatid dunya. Jangan kau palingkan pandangan matamu dari mereka ini, orang-orang saleh. Kau cari orang-orang yang hidupnya adalah untuk mencari gemerlap dunia. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina. Jangan pernah kau patuh dan tunduk berteman dengan orang-orang yang hatinya lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kalau teman dengan orang-orang saling Salat datang waktunya diingatkan antum. Akhi azan Tutup kedai ini Tutup azan, salat dulu Ini teman-teman saling Begitulah para sahabat-sahabat Sahabat-sahabat Nabi mereka bekerja Tapi jika dikumandangkan mereka salat Mereka lupa semua urusan dunia Kata Allah, "Rijalun la tulhihim tijaratu wa la bay'un 'an dzikrillah wa iqamis shalah." Mereka lah laki-laki sejati yang enggak pernah lalai, dilalaikan dengan perdagangan. Semua yang melalaikan dari ingat Allah Subhanahu wa taala. ini laki-laki sejati yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal absar. Mereka takut datangnya hari kiamat yang mata berbolak-balik dan hati berbolak-balik. Carilah teman yang takut hari pembalasan, yang takut akan kiamat, yang ingatkan kita akan mati segera tinggalkan alam ini pindah kepada alam yang abadi. Yang di sana imma disiksa, imam mendapatkan nikmat. Kata Allah, ya, wattaba'ahwa. Jangan pernah kau berteman dengan orang mengikuti hawa nafsunya, engkau akan terjerat dengannya. Inilah cara berteman menurut Quran. Kata Nabi SAW, La tusahib illa mu'mina. Jangan kau jadikan sahabat dekatmu kecuali orang mukmin. Subhanallah. Ya. Carilah teman yang amanah. Berkata Umar bin Khattab, "Wahdar sadiqaka illa al-amin." Kau hati-hatilah dengan sahabatmu kecuali sahabat yang amanah. Wala amina illa man yakhshallah. Tidak akan pernah kau dapat sahabat yang amanah kecuali dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala tusahib al-fajir. Jangan bergaul dengan orang fasik. Fatata'allam min fujuri. Akhirnya kau belajar dari kefasikannya. Berteman dengan pedagang penipu Anda akan menjadi penipu. Mengurangi timbangan. Eh, hey, ulan. kapan kau kaya? Timbanganmu benar kali itu kurangnya sedikit, kurangnya satu on, kurangnya segaris. Gimana caranya? Sini ku ajari. Lewat. Saya punya teman, dia penjual daging. Daging ayam. Dia bilang, ya, itu penjual-penjual daging yang murah-murah itu semua udah mereka kurangi timbangannya. Karena itulah mereka berani mengurangi harga supaya orang datang. Telah mereka kurangi. Allah. Teman berteman dengan penjahat jadi penjahat, berteman dengan penipu jadi penipu. Itulah kata Umar ya. Wala tutli'hu ala sirrika dan jangan pernah kau beritahukan rahasia kepada orang fajir ini yang kau jadikan sebagai teman Ya, wastashir fi amrika alladziina yakhshawna Allah taala. Jangan pernah kau ajak bermusyawarah meminta pendapat kecuali orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu taala. Jujur mereka. Mereka berteman kepadamu bukan karena duniamu. Berkata Nabi yang mulia salat "Salatan man kunna fi wajada halawatul iman." Tiga perkara dan diri seorang dia akan dapatkan manisnya iman. Di antaranya ya, an tuhibbal mar'a la tuhibbu illa lillah. Hadisnya an yuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillah. Ketika seseorang itu mencintai orang lain. Tidaklah karena apapun juga hanya karena Allah. Kebanyakan orang berteman karena dunia. Karena kau kaya, orang semua dekat denganmu. bagaikan madu, semua semua datang, bagaikan gula, semua semua datang. Ini teman-teman gak ada guna. Kapan kau miskin mereka tinggalkan dirimu. Berkata penyair dinisbatkan kepada Imam Syafi'i rahimahullah, "In kathura mali fa kullu nas khal khallani andai kata hartaku bertumpuk semua orang ngaku sahabatku ketika kau dalam ketinggian jabatan kekuasaan harta semua orang mengatakan amboku sanak juo, aku ini sanak-sanakmu juga kata orang Minang semua jadi sanak siko-siko-siko sanak satunya ketika kau kaya ketika kau miskin tak ada yang kenal subhanallah ya oleh karena itu berkata Imam Syafi'i rahimahullah, "In qalla fala khillun yusahibuni." Hartaku habis, enggak ada orang mau berteman aku. Sahabat sejati adalah sahabat yang membuat engkau menangis, bukan membuat engkau tertawa-tawa. Shadiquka man abkaka la man adhakaka. Sahabat sejati yang pandai membuat engkau menangis, meluruskan kesalahanmu sampai engkau menangis bertaubat kepada Allah. Menambah kekuranganmu itu sahabat sejati bukan sahabat yang pandai tertawa-tawa denganmu sahabat ber, yang pandai tertawa-tawa banyak aja aja makan-makan banyaklah mereka datang subhanallah tapi ketika kau dalam keadaan sempit terjepit engkau butuh dukungan mereka mereka akan lari seperti dirimu ini enggak ada persahabatan seperti ini dan ini hanya ada pada orang-orang mukmin yang mereka bersahabat bukan karena dunia Allah menjelaskan semua hubungan persahabatan ini akan hancur di dunia ini ketika orang telah mati dan yang berkelanjutan sampai hari kiamat adalah persahabatan antara orang-orang beriman bahkan semua orang menjadi musuh satu sama lainnya di hari kiamat kecuali orang-orang beriman kata Allah al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'din aduwwun semua yang dahulu bersahabat berkasih bercinta menjadi musuh satu sama lainnya illal muttaqin kecuali orang-orang yang membangun persahabatan di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Materinya cukup. Bagaimana cara menghormati guru kita yang muslim Sebatas apa menghormati? Hormati dia sebagai gurumu, berkata-kata lembut dengannya. Subhanallah, bila kau mampu dakwahi dia, ajak kepada kebaikan ajak dia berpikir tentang agama yang hak, agama tauhid. Ya, tetap berbuat baik kepadanya, gurumu yang telah memberikan kepadamu sebagian daripada ilmu. Ya. Ustaz, saya sudah berteman lama. Namun saya baru sadar teman saya ini bukan teman yang baik. Apa yang harus saya lakukan? Menjauhi atau tetap berteman baik? Dia sangat keras kepala dan susah nasihati untuk menjadi lebih baik. Subhanallah. Maka kau lihat-lihat lagi keadaan yang saya sebutkan tadi. Boleh jadi dia nggak dapat dijadikan teman sebagai al-ghidha, makanan pokok, nggak bisa. Mungkin dia hanya temankan kedawa, obat yang kapan kau butuh kau berteman dengannya. Jangan kau putuskan pertemanan dengannya, tapi kau pilih-pilih di mana posisinya. Yang penting jangan salahkan dia menjadi temanmu yang ketiga. Apa teman yang ketiga? Penyakit jangan. Kalau ini jangan berteman dengannya. Kalau anda kata bukan penyakit, udah dia sulit untuk bersatu dengan sulit untuk kompromi. Jadikan teman kedua. Gampang kan? Gampang. Semua bisa masuk kemari, kecuali yang ketiga. Ketiga bahaya. Ketiga ini kalau kau bukan dokter yang handal kuat, jangan dekat-dekat dia. Kalau kau bukan mampu mempengaruhinya, Mendakwahnya jangan dekat-dekat dengan dia, kau tertular. Apakah ritual tujuh bulanan, empat bulanan ini bagi wanita hamil termasuk ritual yang kalau itu syariat? Gak ada ritual empat bulan tujuh bulan gak ada. Yang ada ketika seseorang itu melahirkan, barulah ketika itu ada ritual yang Allah ajarkan, Rasul syariatkan, disunahkan untuk mengakikahkan. Ketika lahir, ya disunahkan untuk mentahnik, kita ambil kurma, kunyah-kunyah, ambil air liur kita sedikit, masukkan ke dalam mulutnya. Itu ada. Ya, kata Nabi SAW, Kullu mauludin murtahin Setiap anak terlahir, tergadai dengan akikahnya. Yudbahu anhu yawma sabi wa yuhallaqu yusamma. Pada hari ketujuh, hendaklah disembeli untuknya akikah. Daging kambing. Ya, umur setahun masuk tahun kedua jika itu kambing kambing kambing apa namanya kambing Jawa kalau anda kata kambing domba boleh umur 6 bulan masuk umur ke 7 bulan. Ya. Tanya kepada beliau ahlinya. Bukan promosi. <laughs> Diberi nama. Disunahkan memberi nama yang baik-baik. Inilah tradisi dalam Islam. Undang orang-orang. Engkau telah Allah berikan karunia anak, bersyukurlah. Tanda syukurmu ajak orang untuk menikmati Ya ini hidangan sebagai tanda kesyukuran berbagilah dengan mereka kegembiraan agar mereka datang mendoakan dirimu mendoakan anak-anakmu ini yang ada nggak ada hari tujuh bulan tujuh apa tujuh bulan empat bulan tiga bulan enam bulan bukan dari Islam ya apa mau dibuat mau berdoa tiap bulan berdoa tiap hari berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala Bagaimana menjauhi teman yang buruk akhlaknya yang dulu sebelum hijrah kita berteman baik. Masa jauh ini enggak tahu. Jangan ada dari dia. Jangan dekat-dekat. Baik. -dekat. Ustaz bagaimana jika berteman yang mana dia sholat, dia puasa Tapi mereka ada berkelompok-kelompok yang membenci kajian yang yang jelas berteman dengan sesama orang-orang muslim anda kata kita bisa perbaiki mereka perbaiki mereka dan asas berteman adalah watawasaw bil andai kata ada kawan yang salah sebagai hak seorang muslim datangi dia luruskan dia ya perbaiki dia itulah hak seorang muslim Andai kata telah kau sampaikan kepadanya penjelasan, keterangan, ilmu, hujah, dia tidak menerima tadimu, usulanmu, perkataanmu sudah cukup. Yang penting engkau telah sampaikan kepadanya hujah. Adapun dia terima atau tidak urusan dia dengan Allah swt Bagaimana berteman dengannya? Kau lihat maslahat. Kira-kira enggak ada maslahat membahayakan agamamu karena dia bagaikan Penyakit yang akan membuat engkau tercemar pahaman, jangan dekat-dekat dengannya. Andai kata dia bisa kau ajak kerjasama dalam bab dunia, bukan sama dalam bab muamalat. Pokoknya kembalikan kepada tiga tadi. Jika dua orang berteman dekat dan salah satu dari mereka curhat tentang masalah dia, dia dizalimi suami dan keluarga suaminya yang merupakan orang-orang jauh dari agama, apakah termasuk riba? Andai kata untuk mencari solusi tidaklah dikatakan riba. Untuk mencari yakni solusi pemecahan perkara nggak dikatakan riba. Bukan untuk yakni men, yakni menjelek-jelekkan suaminya dan seterusnya. Untuk mencari solusi, tapi jangan salah alamat. Datanglah kepada orang-orang yang kira-kira kau anggap bisa memberikan solusi. Bukan datang kepada orang yang mulutnya bagikan ember besar. Perkataanmu akan disebarkan kemana-mana. Hati-hatilah. Dan salah seorang sahabiah bernama Hindun Mitu Utbah. Dia datang kepada Nabi SAW. Mengeluhkan tentang suaminya Abu Sufyan. Ya Rasulullah. Inna Abu Sufyan rajulun shahihun. Suamiku Abu Sufyan itu agak kikir orangnya. Bolehkah aku mengambil daripada hartanya tanpa sepengetahuannya? Kata Nabi, khudhi ma yakfiki wa la bil ma'ruf." Kau ambil kira-kira yang layak untuk ukuran dirimu dan anak-anakmu. Ini dia mengeluhkan tentang suaminya yang kikir dan ini enggak dimasuk dimasukkan ke dalam bar riba. Maka saya katakan jangan sampai salah alamat. Nanti kata orang ini enggak amanah, orang ini enggak bisa memberikan solusi. Kenapa kita laporkan kepada tanya kepada ahlul ilmi? Tanyalah kepada para ulama. Ustaz saya memiliki seorang teman muslim Tapi pemahaman agamanya jauh dari pemahaman sahabat Kerja kita adalah menarik dia Supaya memahami Islam Sebagaimana dipahami oleh sahabat-sahabat Nabi yang mulia SAW Mendakwahinya intinya Ustaz, saya ada teman yang kepingin jadi ustaz. Wah, bahaya ini. Saingan ini ya, kacau kita. Posisi terancam. ini keinginan yang baik, subhanallah. Ya. Tetapi ustaz itu bukanlah orang maksum. Yang paling baik adalah ingin menjadi orang yang diberikan Allah ilmu yang bermanfaat baginya. Ya. Berdoalah kepada Allah agar diberikan ilmu manfaat. Enggak perlu berdoa ya Allah jadikan aku ustaz, enggak perlu. Enggak perlu karena ustaz belum tentu selamat. Iya. Enggak ada seperti doa ya Allah jadikan aku ustaz. Enggak. Ada usbul, ustaz cabul. Ustaz tersesat gitu. Iya, dukun tapi berlagak ustaz. Panggil kiai, pada dukun, dikerjainnya anak orang. Bahaya. Jangan minta jadi ustaz. Mintalah menjadi orang yang saleh. Mintalah menjadi orang yang diberikan Allah ilmu yang bermanfaat. Wa qur rabbi zidni ilma. Doa yang baik. Mintalah kepada Rabbi zidni ilma. Duhai Tuhanku tambahkan aku ilmu. Daripada Rabbi ja'alni ustazan. <laughs> Untuk apa? Ustaz ini enggak menjamin. Subhanallah. Tapi banyak melakukan ilmunya. Bagaimana cara meyakinkan teman-teman yang lain yang melakukannya? Tentunya berproses ilmu sedikit demi sedikit. Setiap orang tidak mengukur dirinya. Andai kata dia hanya mampu menyampaikan satu dua yang dipahami daripada agama, sampaikan dan jangan melampaui batas. Yang dilarang adalah berbicara melampaui kapasitas diri kita. Itu yang bahaya. Bicara tentang tafsir, menurut saya, menurut saya, kau siapa? <laughs> Subhanallah. Tafsir ini ada ahlinya. Baca tafsir para ulama, baca tafsir para sahabat. Berkata Ibnu Abbas, berkata Ibnu Mas'ud, berkata Mujahid, berkata Ikrimah, itu tafsir.